Dan Allah Jalla wa'ala membagikan mereka sesuai dengan hajat dan kebutuhan mereka sehingga Allah Subhanahu wa taala tidak menuangkan segala apa yang diharapkan oleh hamba atas nikmat Allah jalla jalalu tetapi Allah Subhanahu wa taala memberikan setiap hambanya apa yang dia butuhkan. keluasan nikmat dengan kemurahan Allah Jalla Jalaluh mengingatkan kita bahawa tiada sekecil nikmat yang ditahan oleh Allah Jalla wa'ala yang nikmat itu dibutuhkan oleh setiap hambanya nya Namun tentunya bahwa nikmat itu akan diberikan oleh Allah kepada siapa yang Allah kehendakinya. Mari kita mencoba untuk menyelami dan mendalami dari sekian nikmat dan karunia Allahu Rabbuna Jalla Jalaluhu yang dibagikan atas setiap hamba-hambanya. Nikmat apakah yang paling berharga? Nikmat apakah yang paling mahal? Nikmat apakah yang paling tinggi dan yang paling besar? Untuk kemudian setelah kita mengetahuinya, lalu kita berusaha menjaga nikmat itu. Kita berusaha untuk melindunginya dan memeliharanya. Dan berusaha untuk menambahkannya rahimani wa rahimakumullah. Allah subhanahu wa ta'ala telah menyebutkan di dalam banyak ayat Al-Quranul Karim terkait dengan setiap nikmat yang diberikan oleh hamba kepada hambanya. مثال ذلك قال الله جل وعلا في كتابه وما بكم من نعمة فمن الله Tiadalah kalian berada dalam sekecil apapun nikmat kecuali itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Allah memberikan dan memenuhi kebutuhan kita dari sisi kehidupan duniawi. Tidak ada yang ditahan oleh Allah Rabbuna Jalla Subhanahu wa Ta'ala. Namun kita menyadari bahwa ternyata nikmat dunia ini kerap kali luput, hilang, rusak di tangan kita. Dengan tampak kita menginginkan kehilangan dan kerusakannya. Berarti bukan itu nikmat yang paling berharga di dalam hidup. Allahu Jalla wa'ala memberikan kita posisi atau kedudukan atau jabatan. Juga kita menganggap itu sebagai nikmat. Ternyata, ternyata kerap kali akan hilang. Kemudian tidak berkedudukan pada posisi itu lagi. Berarti kita memahami bahwa ini bukan nikmat yang paling besar dan berharga di dalam hidup. Coba kita mengkaji dan mendalami lagi bahwa ternyata nikmat yang paling berharga adalah nikmat yang akan bisa menyelamatkan kita di dunia ini dan yang akan berbuntut keselamatan kelak di akhirat dan yang akan berujung dan berakhir keselamatan kelak di akhirat hafizani wa hafizakumullah bahagia di dunia menjadi kebahagiaan kelak di akhirat kesenangan, kegembiraan, kelapangan di dunia akan menjadi kelapangan dan kebahagiaan kelak di akhirat. Maka itulah sesungguhnya yang menjadi nikmat yang paling berharga, paling mahal, paling tinggi dan paling barakallahu fikum besar. Lalu nikmat apakah itu? Maka setiap kita akan sampai kepada kesimpulan bahwa nikmat yang dimaksud adalah nikmat hidayah dari Allahu Rabbuna Jalla Subhana untuk masuk ke dalam ridhonya pada agamanya untuk masuk di dalam cinta dan kasih sayangnya melalui bimbingan nabinya Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam nikmat berpegang teguh dengan tuntunan dan bimbingan Nabi Yunus sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam nikmat untuk berjalan dalam tuntunan arahan panduan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam rahimani wa rahimakumullah maka tatkala kita mengetahui bahwa nikmat yang paling berharga dan nikmat yang paling besar dalam hidup ini adalah nikmat berjalannya seseorang di atas tuntunan dan bimbingan Nabi Yuna alaihi salatu wassalam. Maka mari kita mendalami apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita perbuat. Atau mungkin ada orang yang mencoba untuk mencari adakah harga untuk bisa membeli nikmat ini Ataukah adakah nilai untuk bisa membayar dan menukarkannya? Hafidhani wa hafidhakumullah. Para sahabat Nabi Ridwanullah alaihim ajma'in. Di awal-awal Allah Jalla wa Ala mengutus nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah memilih dan memilah menghadiahkan nikmat yang besar ini tidak kepada semua orang atau yang hidup di masa Nabi Yuna alaihi salatu wassalam. Allah Jalla Ala tidak kemudian memilih orang-orang yang dekat dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kekeluargaan atau kekerabatan atau mungkin orang-orang yang menurut perhitungan kita kalau dia akan mendapatkan hidayah aman, tidak akan ada pertentangan dan permusuhan. Perjalanan dakwah Nabi Yunus alaihi salatu wassalam, tokoh-tokoh kafir Quraisy. Jikalau itu pertama kali dijemput oleh hidayah dari Allah Rabbuna Subhanah, niscaya akan selesai aman perjalanan dakwah Nabi Yunus alaihi salatu wassalam. Tetapi Allah Jalla wa ala tidak menghendaki hal itu. Tidak kemudian menginginkan apa yang kita inginkan. Allah subhanahu wa ta'ala memilih siapa saja yang dikendakinya dan dicintai serta diridhoinya untuk mendapatkan nikmat yang besar, untuk memperoleh nikmat yang agung dan mulia ini. Sehingga masuk dalam barisan mereka-mereka yang dipilih oleh Allah Jalla wa ala adalah dari kalangan budak piaraan hafidhani wa hafidhakumullah. Dari kalangan budak piaraan piaraannya orang-orang kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka tak lebihnya bahkan lebih hina dari binatang ternak kedudukan mereka rahimani wa rahimakumullah. Maka Allah Jalla wa ala memilih mereka untuk mendapatkan nikmat yang agung dan besar ini sehingga terdongkrak hidup mereka yang tadinya hina rendah menjadi manusia yang dimuliakan dan diangkat derajatnya oleh Allah Jalla wa ala. Sekali lagi dengan nikmat dan hidayah dari Allah Rabbuna Jalla Subhana untuk mengikuti langkah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Apakah setelah Allah perkenalkan kepada mereka nikmat yang besar ini dan nikmat yang agung ini kemudian akan mulus perjalanan mereka mereka akan enak dan nikmat bersama Nabi Yuna alaihi salatu wassalam ataukah dengan diberikannya nikmat yang besar oleh Allah ini berganti dan bersilih bergantian datangnya ujian dan cobaan menghampiri mereka rahimani wa rahimakumullah. Yang kita ketahui melalui pelajaran Al-Quran dan sunnah Nabiuna alaihi salatu wassalam. Ternyata perjalanan mereka untuk mendapatkan hidayah dan hadiah dari Allah Rabbuna Jalla Subhanah yang besar itu beriringan dengan datang dan silih bergantinya ujian dan cobaan mulai dari yang paling kecil sampai kemudian harus mempertaruhkan nyawa mereka untuk mempertahankan dan melindungi nikmat yang agung dan besar ini barakallahu fikum dengan cara diplomasi mereka tidak sanggup kemudian untuk memikat hati-hati yang telah masuk dan yang telah mendapatkan hidayah Lalu kemudian naik peringkat dengan kekerasan. Mereka pun tidak sanggup untuk kemudian memancing dan memikat hati-hati mereka yang telah mendapatkan hidayah untuk berjalan di atas tuntunan Nabiuna alaihi salatu wassalam meninggalkan nikmat yang besar di dalam hidup mereka. Mereka lindungi, mereka pertahankan sampai kemudian titik darah mereka mereka jaga nikmat ini. Aduhai betapa agungnya. Aduhai betapa besarnya. Betapa mahalnya. Karena Allah Rabbuna Jalla Subhanah tidak memberikannya dan tidak membagikannya kepada setiap orang yang hidup di masa Nabiuna alaihi salatu wassalam. Bahkan Allah tidak menginginkan para tokoh terdekat pimpinan jahiliyah di saat itu untuk kemudian masuk mengikuti Nabi Yuna alaihi wassalam padahal mereka itu adalah keluarga terdekat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mungkin kalau menurut perhitungan kemenangan dengan diawali oleh dengan diawali mereka-mereka mendapatkan hidayah, tentu tidak akan ada orang yang berani mencelah, menentang, merendahkan, menghinakan sampai usaha untuk memadamkan cahaya yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mungkin perhitungan kita demikian. Tetapi Allahu Jalla wa Ala bihikmatihi wa adlihi wa ilmi dengan kebijaksanaannya dengan keadilannya dan juga dengan ilmunya Allah Jalla wa ala menjalankan semuanya itu dengan penuh hikmah-hikmah besar di belakangnya hafizani wa hafizakumullah termasuk di antaranya apa yang disebutkan oleh Allah Jalla wa'ala di dalam firman-Nya. Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan syayatinal insi wal jinni yuhi ba'dhum ila ba'dhin zukhrufal qawli ghurura. Kata Allah Jalla fi'ula Demikianlah kami menjadikan bagi setiap nabi itu lawan, musuh. Dari kalangan jin, syaitan jin dan manusia. Membisikkan permusuhan itu sebagian mereka kepada sebagian yang lain. Dengan kata dan kalimat yang diperindah dan diperhias. Kata Allah subhanahu wa ta'ala sendiri bercerita di dalam Al-Quranul Karim. Kira-kira apa hikmah yang kemudian bisa diambil dari penentuan, ketentuan dan takdir perjalanan para nabi alaihi salatu wassalam. Adanya lawan, adanya musuh, kalangan jin dan kalangan manusia. Maka dijawab oleh ulama una adalah agar setiap orang itu mengerti dan tahu mana yang hak dan mana yang batil. Karena tatkala sebuah dakwah itu mursalatan, polos, tidak ada tantangan di jalan, maka orang tidak akan bisa di belakang hari memilah dan memisahkan mana yang hak dan mana yang batil rahimani wa rahimakumullahu jami'an perjalanan para sahabat Nabi di awal-awal mendapatkan nikmat yang agung dan besar dari Allah Jalla wa ala ini yang harus kita belajar dari mereka. Pelajaran yang harus kita ambil adalah usaha para sahabat Nabi Ridwanullah alaihim ajmain untuk menjaga, melindungi, dan memelihara nikmat ini barakallahu fikum. Usaha yang mereka lakukan dan juga pemeliharaan serta penjagaan yang mereka lakukan terhadap nikmat yang agung ternyata adalah yaitu dengan konsekuen berjalan di atas rel dan koridor agama yang diwahyukan oleh Allah Rabbuna Jalla Subhanahu wa taala kepada rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Mereka berusaha mengkaji dan mendalami untuk bisa mengamalkan apa yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Falidalik Al-Imam Sa'di rahimahullahu taala di saat menafsirkan firman Allah dalam surat Al-Fatihah Ihdinas siratal mustaqim Ya Allah tunjukilah kami ke jalan engkau yang lurus Jalan siapakah ini? Dan mana yang dimaksud dengan jalan yang lurus? Beliau menjelaskan bahwa at-tariq al-musilu ila wa ila jannati. Jalan yang lurus yang kita minta selalu di dalam solat kita adalah jalan yang akan menyampaikan dan menghubungkan diri kita dengan Allah Rabbuna Jalla Subhanah dan surganya Barakallahu Fikum. Lalu jalan yang mana yang dimaksud? Beliau kemudian menjelaskan ma'rifatul haqqi wal 'amalu bihi. Mengilmui kebenaran. Setelah itu mengamalkan kebenaran. Maka itu adalah siratal mustaqim. Jalan Allah Rabbuna Jalla Subhanahu wa Ta'ala yang lurus. Hafidhani wa hafidhakumullahu jami'an. Para sahabat Nabi Ridwanullah alaihim ajma'in. Dalam menjaga, melindungi nikmat ini. Mereka tidak lepas dari Allahu Jalla Jalaluh. Mereka senantiasa berusaha dan berjalan di atas apa yang Allah Jalla wa'ala telah syariatkan dalam hidup mereka kalau sekarang terjadi dalam indum individu mereka kekeliruan, mereka segera kembali kepada kebenaran rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Usaha yang dilakukan oleh para sahabat Nabi Ridwanullah alaihim ajma'in untuk kemudian melindungi dan menjaga nikmat yang besar ini termaktub atau terselimpulkan dalam beberapa perkara besar yang kemudian disebutkan oleh para ulama kita rahimani wa rahimakumullah. Yang pertama adalah melindungi dan menjaga nikmat ini atas prinsip mulazamatil ikhlasi. Selalu menjaga dan memperhatikan keikhlasan yang ada barakallahu fikum pada diri kita. Karena sebagaimana yang telah kita ketahui bahwa apa yang dibawa oleh Nabi Yuna alaihi salatu wassalam dari dakwah dan syariat itu miliknya Allah Jalla wa ala. Dalam perjalanan dakwah Nabi Yuna alaihi salatu wassalam memperkenalkan syariat kepada umatnya ternyata amat sangat terkait dengan pemilik syariat itu atau pemilik syariat yaitu Allah Rabbuna Jalla Subhanah dialah yang memperkenalkannya dialah yang akan menghadiahkannya dialah yang akan mendekatkan siapa saja yang Allah kehendaki dari hambanya sampai-sampai Sa'id bin Musayyab bercerita barakallahu fikum dari bapaknya Al-Musayyab. Di saat dekat ajal sang paman, sang pembela yang mungkin dari kita ini belum berjuang sebagaimana perjuangan Abu Talib terhadap keponakannya. Rahimani wa rahimakumullah. Di saat dekat ajalnya, Rasul alaihi salatu wassalam menyempatkan diri untuk datang ke tempatnya Abu Talib menawarkan agar sang paman mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Kalimat yang akan bisa dijadikan alat pembela di sisi Allah Rabbuna Jalla Subhanahu Ya ammi wahai pamanku. Kul ilaha illallah. Katakan kalimat la ilaha illallah. Kalimat yang aku bisa dengannya membela engkau di sisi Allah. Tapi ternyata pada akhirnya Abu Talib mata ala kufri wa aba ayyakula la ilaha illallah. Abu Talib masih di atas kekafirannya dan enggan berat untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah yang membimbingnya yang mengarahkannya yang mentalkin dia untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah imamul anbiya wa imamur rusuli imamnya para nabi imamnya para rasul Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam sekaligus bahwa beliau termasuk dari orang yang paling dekat pembelaan besar telah dia tuangkan dan korbankan buat beliau alaihi salatu wassalam. Namun sekali lagi, disinilah mahalnya sebuah hidayah. Disinilah tingginya tingkat nilai hidayah yang itu ada di tangan Allah Rabbuna Jalla Subhanahu hidayatus taufiq barakallahu fikum sehingga Rasul alaihi salatu wassalam sendiri tidak sanggup untuk menyelamatkan sang paman hafidhani wa hafidhakumullah jami'an sehingga ketentuan Allah Jalla wa'ala telah mendahului keinginan Nabiun alaihi salatu wassalam dan harapannya bahawa Abu Talib dalam catatan mati dalam keadaan kafir kepada Allah subhanahu wa ta'ala hafidhani wa hafidhakum Allah jami'an rahimani wa rahimakum Allah lalu kemudian Dari kisah ini kita mengerti bahwa ternyata seruan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menyampaikan apa yang diturunkan oleh Allah Jalla Jalaluhu amat sangat terkait dengan pemiliknya yaitu Allah Jalla Subhanahu sehingga tidak lebih Nabi kita alaihi salatu wassalam hanya sebagai penyampai risalah yang akan menjalankan, yang akan memperkenalkan, yang akan membahagiakan, membagikan, yang akan mendekatkan hamba-hambanya, yaitu pemilik dakwah itu sendiri, yaitu Allahu Jalla Jalaluh. Subhanahu wa taala rahimani wa Maka dari sini kita belajar dari perjalanan dakwah Nabi Yuna alaihi salatu wassalam. Tentang nilai dan kedudukan keikhlasan di dalam memikul amanah dakwatu Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak mengharapkan sanjungan, pujian, tidak mengharapkan harta benda, tidak mengharapkan segala yang terkait dengan duniawi di dalam hidup, keinginan nafsu kita, namun semata-mata mencari berkah di dalam usaha dakwahnya dari Allahu Rabbuna Jalla Subhanahu wa taala. Mencari nilai dari Allah Subhanahu wa taala. Mencari pujian dari Allah Jalla wa ala mencari sanjungan dari Allah Subhanahu wa taala, mencari kedekatan, kedekatan dari pemilik dakwah, pemilik Islam yaitu Allah Jalla Subhanahu wa taala rahimani wa rahimakumullah. Maka barakallahu fikum. Disinilah letak ketinggian nilai keikhlasan di dalam memikul amanat dakwah ila Allah Jalla wa ala. Hal pertama kali yang harus kita didik diri kita di saat kita ingin menjaga, di saat kita ingin melindungi, di saat kita ingin memelihara nikmat dan hadiah yang besar dari Allah Subhanahu wa taala untuk mengikuti langkah nabinya Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yaitu tidak mengharapkan kecuali rida dari Allah Subhanahu wa wa ta'ala hafidhani wa Allah. Sehingga siapapun yang salah niatnya, keliru barakallahu fikum tujuannya, ingin mencari agar banyak yang menyanjungnya, banyak yang memujinya, banyak yang berhalaqah dengannya, banyak-banyak-banyak dan seterusnya, banyak-banyak pengikut, maka ini Sesungguhnya barakallahu fikum bukan cara untuk menjaga dan memelihara dakwah ini rahimani wa rahimakumullah. Kita sudah mengerti dalam bimbingan Allah Jalla wa ala bahwa pengikut kebenaran yang itu merupakan sunnatullah berada pada yang minoritas sampai ketentuan hidup di dunia ini berakhir. Selalu pada yang minoritas barakallahu fikum. Sehingga bagi orang yang benar-benar mengharapkan ridha Allah Jalla wa ala di dalam dakwahnya rahimani wa rahimakumullah. Dia akan mengucapkan al-haq dimanapun dia berada. bi-adabin wa akhlaqin dengan adab dan akhlak. Dia akan menampilkan al-haq kebenaran dimanapun dia berada. Biadabin wa akhlaqin dengan adab dan akhlak selalu berada dalam pantuan syariat Allah Jalla wa ala. Tidak kemudian ikut-ikutan, tidak kemudian melakukan perubahan pada dirinya agar diterima oleh semua pihak atau yang semisalnya. Maka sungguh barakallahu fikum kita telah salah dan keliru dalam menjalankan dakwah Allah, jalla subhanahu wa taala dakwah yang membutuhkan keikhlasan yang tinggi yang anda tidak mengharapkan padanya kecuali ridha dari Allah Rabbuna subhanahu Jikalau anda ingin mencari kedekatan, carilah kedekatan dari pemilik anda dan pemilik seluruh makhluk ini. Allah Jalla wa'ala. Jikalau engkau ingin mendapatkan sanjungan dan pujian, cari semuanya itu di sisi Allah Jalla jalaluhu hafidhani wa Allahu jami'an. Maka ini adalah yang pertama. Cara melindungi dan menjaga nikmat yang besar ini. Sehingga dengan keikhlasan tidak akan ada bedanya seseorang dai yang punya jabatan titel dengan yang tidak punya jabatan dan tidak punya titel. Karena yang menilai adalah Rabbuna subhanahu wa ta'ala. Yang akan melihat adalah Allah Rabbuna Jalla subhanahu. Yang akan memberikan segala-galanya Allahu Jalla Jalaluhu sehingga keberlangsungan dakwah ini tidak terkait dengan titel atau tidak punya titel itu semuanya tidak ada di dalam perjalanan dakwah yang diemban oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam sehingga kita jangan sampai berbangga-bangga jika mungkin guru kita punya titel atau berkecil hati karena guru kita tidak memiliki titel itu jangan terjadi pada jiwa orang-orang yang telah mendapatkan nikmat yang agung dan besar dari Allahu Jalla Subhanahu wa taala hafizani wa hafizakumullah yang dibutuhkan di dalam mengemban amanat dakwatu ilallah jalla wa ala al-ikhlasu keikhlasan dari diri kita sendiri keikhlasan dari guru-guru kita keikhlasan dari siapapun yang ingin memperjuangkan dakwatullah subhanahu wa ta'ala hafidhani wa hafidhakumullahu jami'an ini yang pertama barakallahu fikum adalah keikhlasan Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu taala telah menyebutkan tentang satu bagian yang disebut dengan keikhlasan ini yang kemudian ternodai dan dikotori dengan penyakit riya'u was-sum'ah penyakit riak dan sum'ah ingin pamer di dalam berbuat ingin dipuji dan disanjung ketika berkata dan berucap. Ini yang akan menodai dan mengotori. Sampai Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah. Ini penyakit menimpa orang-orang yang ya la ilaha illallah. Orang-orang yang berucap kalimat la ilaha illallah. Orang-orang yang berkeyakinan tidak ada yang memudaratkan kecuali Allah. Tidak ada yang mendatangkan manfaat kecuali Allah. Tidak ada Rabb kecuali Allah. Tidak ada sesembahan yang benar kecuali Allah. Maka akan terjangkiti oleh penyakit ini rahimani wa rahimakumullah. Maka aduhai betapa mahalnya nilai sebuah keikhlasan dalam menjaga dan melindungi nikmat yang besar dan agung ini dari Allah Subhanahu wa taala nikmat berpegang teguh dengan sunnah nabiyuna sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam hafizani wa hafizakum Allah jami'an wal amru tsani perkara yang kedua yang dengannya terjaga dan terpelihara nikmat yang agung dan besar yang diberikan oleh Allah Jalla wa'ala pada diri kita terlebih di masa kita sekarang ini yang kita menemukan orang yang mendukung untuk kita menjadi orang yang baik itu amat sangat sedikit ketika kita ingin melaksanakan ketaatan sesuai dengan tuntunan Nabi Yuna alaihi salatu wassalam di rumah kita bahkan mungkin di kampung kita aduhai betapa beratnya barakallahu fikum dalam kondisi seperti ini sulitnya seseorang untuk menggapai kebenaran sebagaimana para sahabat Nabi dan beratnya untuk menapaki kebenaran dan mempraktikkannya Allah Jalla wa ala memberikan hidayah untuk kemudian bisa bertemu dengan Nabi Yuna alaihi salatu wassalam dan para sahabat melalui jalan yang lurus rahimani wa rahimakumullah jami'an yang kita mengetahui tidak semua orang diberikan oleh Allah jalla jalaluh hidayah untuk kemudian masuk ke dalamnya barakallahu fikum mari kita lebih dalam lagi rahimani wa rahimakumullah untuk mengerti bimbingan para ulama setelah menemukan nikmat yang paling berharga, nikmat yang paling mahal, nikmat yang paling tinggi di dalam hidup adalah nikmat berjalan di atas sunnah Nabi Yuna alaihi salatu wassalam. Untuk kemudian barakallahu fikum kita mengerti bimbingan para ulama bagaimana menjaga dan melindunginya. Al-amru tsani Perkara yang kedua yang dengannya akan terjaga dan terpelihara nikmat yang agung dan mulia ini mulazamatus sidqi agar kita senantiasa menghiasi hidup kita ini bisidqi dengan kejujuran barakallahu fikum berhias dengan perhiasan as-sidq kejujuran rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Karena Nabi Yuna alaihi salatu wassalam telah menyebutkan di dalam banyak riwayat tentang keutamaan sifat as-siddiq. Bahkan Allah Jalla Jalaluhu telah memberikan satu kedudukan dan juga pangkat kepada mereka-mereka yang memperjuangkan agama ini dari kalangan para sahabat Nabi. Allah Subhanahu wa taala mengatakan faulaika humus sadiqun. Mereka-mereka itulah orang-orang yang sadiqun. Ketika menyebutkan para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in tentang kaum muhajirin للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله فأولئك هم الصادقون الله جل وعلا يقول بقي كوم فقراء المهاجرين diusir dan dikeluarkan dari tanah halaman mereka, diusir dari harta benda mereka. Mereka keluar melaksanakannya, siap menerimanya, mencari karunia dan ridho dari Allah Rabbuna Subhanahu. Mereka tampil membela agama Allah. Mereka membela Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya. Allah Jalla wa'ala kemudian menyandangkan predikat kepada mereka. Fa'ulaika humus sadiqun. Mereka-mereka itulah orang-orang yang sadiqun. Orang-orang yang jujur rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Sadiqun. Mereka adalah orang-orang yang jujur. Ternyata kejujuran adalah satu perkara penting di saat kita ingin melindungi, menjaga dan memelihara nikmat yang besar ini barakallahu fikum. Jangan berdusta. Jangan berbohong. Jangan berkhianat. Apalagi kalau mengatasnamakan dakwah ilallah jalla fi'ula dakwah ini adalah miliknya Allah. Dakwah ini adalah miliknya Allah Jalla wa Yang membawa dakwah ini Nabiuna alaihi salatu wassalam as-sadiqun masduq. Seseorang hamba yang sadiq dan yang dibawanya adalah al-masduq yang dipercayai. Lalu kemudian apakah mungkin akan Allah jaga nikmat ini pada diri kita. Jikalau kita senantiasa sering berdusta barakallahu fikum. Di saat kita berdusta, rahimani wa rahimakumullah. Maka itu adalah sikap berkhianat pada diri kita. Dan lebih dari itu, berkhianat kepada Allah Jalla subhanahu wa ta'ala. Maka oleh karena itu barakallahu fikum. Mari kita mengoreksi tentang kejujuran yang ada pada diri kita ini di saat Allah Jalla Subhanahu wa taala memperlihatkan yang hak itu adalah hak dan yang batil itu adalah batil. Apakah kita ini termasuk orang-orang yang sadiqin menyambut seruan as-sadiq yaitu Nabi alaihi salatu wassalam yang dibawanya adalah al-masdu yang dipercayai barakallahu fiikum maka jikalau seseorang berdusta mengatasnamakan dakwatu tu Allah jalla fi'ula Allah pasti akan memperlihatkannya Allah pasti akan membongkarnya barakallahu fiikum maka mari kita bersama-sama untuk menghiasi diri dengan kejujuran. Sehingga tatkala orang ingin bermuamalah, ingin bergaul, ingin sama hidup bersama kita, dia tidak merasa dikhianati, dia tidak merasa akan dikebiri, dia tidak merasa akan dicela dan dihinakan, dia tidak merasa akan ditipu, namun dia merasa aman karena temannya adalah orang yang jujur yang sedang membawa syariat kejujuran rahimani warhimakumullah untuk kita mengetahui siapapun yang bersenjatakan al-kadhibu berdusta di dalam dakwatu ilallah jalla fi'ula maka kita mengerti bahawa ini dakwah bukan di atas jalan yang benar bukan di atas jalan yang benar rahimani wa rahimakumullah hadza huwa at-tali yang kedua untuk kemudian terpeliharanya nikmat yang Allah telah berikan kepada kita yaitu mulazamatus sidqi kita senantiasa menghiasi hidup ini dengan kejujuran barakallahu fikum lisan kita jujur sebagai pengungkap apa yang ada di dalam batin kita. Segala organ yang kita miliki adalah organ yang penuh kejujuran karena dia mengungkap apa yang disebutkan oleh Nabi Yuna alaihi salatu wassalam segumpal daging yang menjadi muara kebaikan dan menjadi muara kejelekan hafizani wa hafizakumullahu jami'an Wal amru thalith. Perkara yang ketiga yang kita dengannya akan bisa menjaga dan memelihara nikmat yang agung dan besar yang tidak semua mendapatkannya dan tidak semua diberikan oleh Allah Jalla wa Perkara yang ketiga adalah al-iltizamu bimanhajil anbiya'i zahiran wa batina. Iltizam konsekuen untuk berjalan di atas manhajul anbiya zahiran wa batina. Manhajul anbiya'i lahiriah dan batiniah kita. Berusaha kita menyesuaikannya dengan langkah-langkah para nabi dan rasul alaihi wassalatu wassalam. Bagaimana caranya? Kita harus berusaha untuk mengoreksi diri kita, mengoreksi segala langkah kita, mengoreksi segala apa yang kita lakukan dan perbuat, gerak-gerik kita, diam kita, sesuaikah dengan manhajnya para nabi dan rasul alaihi wassalatu wassalam. Lalu kemudian, kalau kita ternyata orang yang terpandang, orang yang memiliki posisi di tengah masyarakat, dai, masya Allah, maka kita harus mengoreksi setiap langkah yang kita lakukan, setiap apa yang kita putuskan, setiap perkara yang kita akan perbuat, gerak-gerik kita, semuanya itu jangan sampai keluar dari tuntunan para nabi dan rasul barakallahu fikum. Kita harus menyesuaikannya dengan manhaj para nabi dan rasul. Jangan sampai kita disalahkan oleh sunnah dan syariat yang sedang kita perjuangkan barakallahu fikum sampai kita dihukumi salah dan keliru oleh apa yang sedang kita angkat-angkat di permukaan yaitu mengikuti manhaj salafun salih ridwanullah alaihim ajma'in tetapi manhaj itu menyalahkan kita manhaj itu me mengoreksi atau mengatakan bahwa anda ini keliru jalannya salah rahimani wa rahimakumullahu jami'an maka tentunya dengan koreksian ke dalam pada diri kita, pada gerak kita, pada keluarga kita, pada pondok pesantren, pondok pesantren kita, mengoreksi dengan seksama sudah benarkah kita berada di atas manhajul anbiya, manhajnya para nabi dan para rasul rahimani wa rahimakumullah. Kalau kita menemukan ada perkara dan hal-hal yang menyelisihi manhajnya para nabi dan rasul anda tetap harus melindungi nikmat yang besar ini karena tadi kita mengatakan nikmat yang paling berharga nikmat yang paling mahal nikmat yang paling tinggi Anda harus kembali rujuk kepada kebenaran poin yang keempat barakallahu fikum yang disebutkan oleh para ulama kita. Setelah melakukan koreksi total dalam diri kita yang sedang mendapatkan nikmat dan hidayah dari Allah Rabbuna Jalla Subhanahu wa taala, kita mencoba mengoreksi semua perilaku dan akhlak kita. Kita mencoba mengoreksi semua keputusan dan ide-ide kita semua hasil karya dan pikiran kita. Kita mencoba untuk mengoreksinya. Adakah dari semuanya itu sesuatu yang menyelisih syariat Allah? Ada yang menyelisihi nikmat yang besar, nikmat hidayah. Berjalan di atas sunnah Nabiuna alaihi salatu wassalam. Kalau ternyata ada dalam diri kita, dalam keluarga kita, Mungkin dalam pondok pesantren, pondok pesantren kita ada penyimpangan dan penyelisihan. Maka kita adalah orang yang paling terdepan, paling pertama dan utama untuk menyelamatkan diri barakallahu fikum. Untuk kemudian mengejar jalan dan jalur keselamatan. Karena nikmat yang sedang kita bawa adalah nikmat yang agung dan besar perlu dilindungi, perlu dipertahankan, perlu dijaga rahimani wa rahimakumullah jami'an. Maka poin-poin yang ketiga ini untuk kemudian setelah memiliki sifat kejujuran dan kita harus melakukan koreksi total terhadap setiap langkah yang kita lakukan karena kita akan malu di hadapan Allah Jalla Jalaluh tatkala kita mengatakan bahwa kami berjalan di atas tuntunan Nabi alaihi salatu wassalam. Manhajnya para nabi dan rasul, manhajnya salafna salih ridwanullah alaihim ajma'in. Namun ada hal-hal yang di sana menyelisihi apa yang kita akan katakan di hadapan Rabbuna Jalla subhanahu wa ta'ala. Maka oleh karena itu Orang yang jujur adalah orang yang menerima segala teguran dari saudaranya sendiri. Kalau dia salah dan kalau dia keliru, maka dia cepat terajuk kembali kepada kebenaran. Al-Ra'si wal-Aini. Dibarakallahu fikum kepada kebenaran. saya mengajak segenap saudara kami kaum muslimin dan muslimat untuk kemudian kita mari bersama-sama mengoreksi setiap langkah karena kita mengerti bahwa keberkahan hidup itu tidak mungkin akan diperoleh dengan satu bentuk penyimpangan dan penyelisihan barakallahu fikum tidak akan diperoleh dan didapatkan mari kita melihat sebagai bukti konkret apa yang terjadi pada diri imamul anbiya wa imamur rusuli nabiyuna alaihi salatu wassalam. Beliau yang langsung memimpin peperangan yang pasukannya adalah orang-orang yang telah disucikan lahiriah dan batiniah mereka oleh Allah Jalla wa ala. Betapa mulia dan agungnya Betapa tinggi berkah yang akan diperoleh. Namun muncul dari sebagian sahabat Nabi Ridwanullah alim ajma'in. Anggapan tidak akan dikalahkan dalam perang, perang Hunain. Muncul sikap ujub dalam barisan mereka ada Nabi Yuna alaihi salatu wassalam para sahabat Nabi Ridwanullah alim ajma'in pada perang Hunain barakallahu fikum peperangan yang terbanyak pertama kali pasukan kaum muslimin di saat itu karena terjadinya setelah pembukaan kota Mekah berbondong-bondong masuk ke dalam Islam ternyata Allah menyinggung banyaknya itu tidak memberikan manfaat sedikit pun kata Allah buat mereka karena satu penyakit yang tadi kita sebutkan munculnya dari sebagian mereka-mereka yang tulus ikhlas ungkapan yaitu menunjukkan keujuban ternyata Allah Jalla wa ala memperlihatkan kemenangan itu ada di tangan Allah Subhanahu wa taala kalah dan gagal di babak pertama barakallahu fikum pada perang Uhud yang langsung dipimpin oleh Nabi Yunus alaihi salatu wassalam. Sebagian pasukan Mekah pemanah yang meninggalkan tempat yang telah diamanatkan oleh Nabi kita alaihi salatu wassalam untuk dijaga, dilindungi. Kalian melihat kekalahan atau kemenangan di bawah, jangan tinggalkan. Namun tatkala mereka meninggalkan pesan Nabi Yuna alaihi salatu wassalam. Sekali lagi, ada imamul Ambia padanya yang memimpin peperangan dan perjuangan. Ada sahabat-sahabat yang agung dan mulia. Termulia terbaik sahabat Nabi. Disusul dengan yang kedua. Ada di dalam peperangan itu barakallahu fikum itu pun kita bisa membaca sejarah awal perang Uhud hafidhani wa Allahu jami'an. Lah kalau barokah yang kita inginkan melalui dakwatullah jalla fi'ula melalui dakwah yang agung dan mulia ini maka berarti kita diajari di diperintahkan, dibimbing untuk mengoreksi segala apa yang kita lakukan. Kesalahan dan kekeliruan yang itu makan menjurus kepada penyimpangan lebih dahsyat lagi harus segera ditinggalkan. Kalau memang barokah yang kita inginkan di dalam dakwatu ilallah jalla fi'ula. Tetapi jikalau dunia yang kita inginkan Jikalau kedudukan yang kita akan raih dan peroleh, maka silahkan saja untuk kemudian barakallahu fikum membiarkan segala bentuk penyimpangan dan penyelisihan padanya. Hafidhani wa hafidhakumullah jami'an. Maka dari sini saya mengingatkan diri saya sendiri dan segenap saudara kami kaum muslimin. Mari kita mencari keberkahan hidup dari Allah Jalla wa'ala dengan melakukan pengoreksian total dalam setiap langkah yang kita lakukan. Jangan ada sesuatu yang menyelisihi tuntunan Nabi Yunus sallallahu alaihi wasallam, yang menyelisihi manhaj Nabi kita alaihi salatu wassalam. Kita sebagai seorang suami, kita sebagai seorang istri harus bebaskan rumah kita dari berbagai macam bentuk penyimpangan dan penyelewengan, bahaya-bahaya yang itu akan berbau kemaksiatan, maka kita harus membersihkannya. Kita harus menjauhkan diri daripadanya. Dikhawatirkan barokah dalam hidup ini tidak diberikan oleh Allah Jalla. Tirula rahimani wa rahimakumullahu Jikalau kita memiliki sifat kejujuran, setelah melakukan koreksian, menemukan kekeliruan dan kesalahan padanya, mari kita menjadi orang yang gampang dan mudah untuk rujuk kepada kebenaran hafizani wa hafizakumullah. Mari kita menjadi orang yang gampang dan mudah untuk rujuk kepada kebenaran, kembali kepada al-haq dan siap meninggalkan yang itu merupakan kebatilan sekecil apapun. Hafidhani wa Namun kita harus mengetahui semuanya ini tidak mungkin kita akan bisa melakukannya dan melaksanakannya kecuali adanya bantuan dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi barakallahu fikum tidaklah mungkin kita akan bisa melaksanakannya dan bisa melakukan semuanya ini setelah mendapatkan hidayah dari Allah Rabbuna Jalla Subhanahu untuk menapaki jalan yang benar mengikuti tuntunan Nabi Yuna alaihi salatu wassalam kita tidak mungkin akan bisa melaksanakan sebuah keikhlasan menjadi orang yang jujur menjadi orang yang selalu mengoreksi diri kita sendiri dan menjadi orang yang siap kembali kepada kebenaran bila menemukan kekeliruan dan kesalahan itu tidak mungkin kita bisa melaksanakan kecuali adanya bantuan dan pertolongan dari Allah Rabbuna Jalla Subhanahu wa taala. Tidak mungkin barakallahu fikum Bukankah kita tidak akan sanggup melaksanakan satu kecil ketaatan. Baik dalam melaksanakan ketaatan perintah Allah atau meninggalkan larangan. Kalau di sana tidak ada bantuan dari Allah Rabbuna Subhanahu. Karena kita sadar dan menyadari bahwa pada diri kita sendiri ada pihak yang tidak setuju dan rida menjadi orang yang lurus hidup kita ini barakallahu fikum. Yang Allah Jalla wa'ala menyebutkan adanya satu organ dari tubuh kita ini yang tidak suka dan tidak sudi jikalau lahiriah dan batiniah itu dijalankan di atas syariat Allah Subhanahu wa taala. Itulah nafsu barakallahu fikum. Pihak yang selalu memberontak pihak yang selalu meronta di saat kita ingin melaksanakan ketaatan betapa seringnya kita gagal lalu kemudian tunduk kepada keinginan nafsu kita barakallahu fikum betapa seringnya kita terjerongkok dalam sesuatu yang kita ilmui halal dan haramnya kita mengerti bahwa ini salah dan keliru karena dorongan dari dalam diri kita sendiri rahimani wa rahimakumullah sekali lagi kalau bukan karena bantuan dari Allah dan kalau bukan pertolongan dari Allah Rabbuna Jalla Subhana yang diberikan pada seorang muslim dan muslimah dia tidak akan sanggup untuk menghadapi apa yang kita sebutkan tadi barakallahu fikum terlebih dari dalam diri kita ini bertemu dengan kekuatan makhluk yang lain dari luar yang menjadi pihak yang paling tidak setuju kita berada di atas jalan Allah yang lurus berada di atas jalan yang diridhai oleh Allah Jalla wa ala yaitu iblis dan bala tentaranya dari kalangan syaitan kalau kekuatan ini bertemu dari dalam dan dari luar, maka sulit kita untuk bisa menang dalam pertarungan barakallahu fikum. Sulit untuk kemudian kita bisa berhasil membangun ketaatan kalau kedua ke kekuatan jahat ini bertemu dan berkumpul. Rahimani wa rahimakumullahu jam'an. Kemana kita mengadu? Kemana kita mengeluh? Kemana kita meminta perlindungan dan pertolongan kalau bukan kepada yang menguasai semuanya yaitu Allahu Jalla fi'ula. Kemana kita harus melapor? Kemana kita harus bersedih melihat semuanya ini kalau bukan kepada Allahu Jalla Jalaluh? Maka oleh karena itu barakallahu fikum jangan sekali-kali kita lepas dari Allahu Jalla wa'ala. ala. Jangan kita lepas atau menjauh dari Rabbuna Jalla Subhanah. Dalam kondisi apapun, Nabi Yuna telah mendidik kita untuk selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita akan makan dan minum, Nabi Yuna membimbing untuk menyebut nama Allah Bismillah. Barakallahu fikum. Apa yang terkandung padanya? Bahwa kita tidak mungkin akan bisa berbuat makan dan minum padahal ringan kalau bukan pertolongan dari Allah Jalla fi'ula. Yang kedua, tidak hanya sebatas kita kenyang dari makan dan kita lepas dari dahaga, namun kita dituntut untuk mencari berkah pada makan dan minum itu. Itu datangnya dari Allah Rabbuna Jalla subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Saya meminta pertolongan dengan menyebut nama engkau ya Allah. Yang kedua, saya meminta barokah di dalam makan dan minuman ini. Rahimani wa rahimakumullah. Pendidikan untuk kita selalu ingat kepada Allah Rabbuna Subhanahu. Pendidikan untuk jangan kita lepas dari Allah Jelas Subhanah. Tatkala kita menuju pembaringan, tatkala kita ingin tidur dan bangun dari tidur, masuk ke tempat yang kotor WC dan keluar daripadanya, masuk ke rumahnya Allah, keluar daripadanya, keluar dari rumah kita. Bahkan di saat kita mendatangi istri, semuanya itu diingatkan kita oleh syariat ini untuk kedekatan kita dan butuhnya kita selalu kepada Allah Rabbuna Jalla Subhanahu wa taala. Maka dari semuanya ini Jangan dekat, jangan jauh dari Allah Rabbuna Subhanah. Yang menunjukkan kebutuhan kita setiap saat padanya. Itulah yang dikatakan oleh Allah Jalla fi'ula. Ya ayyuhan antumul fuqara'u ilallah. Wahai segenap manusia, kalian ini adalah orang yang fuqara, orang yang butuh sangat kepada Allah subhanahu wa ta'ala hafidhani wa Allah. Sebagai seorang guru, didik anak-anak kita dan murid-murid kita untuk selalu mengembalikan urusannya kepada Allah Jalla fi'ula. Kita sebagai seorang suami mendidik istri dan anak kita untuk jangan lepas dari Allah Jalla wa'ala. Kita sebagai seorang istri, tatkala sang suami keluar untuk mencari nafkah, dan mencari usaha ingatkan dia dengan Allah Jalla wa ala saya tabah dan sabar untuk kemudian tidak makan sehari dua hari namun saya tidak sanggup untuk kemudian memikul marah dan murkanya Allah Rabbuna Subhanahu wattaqullah wajmilu fit talabi bertakwalah anda kepada Allah wahai suamiku dan perbaguslah jalan anda untuk mencari nafkah sesuai dengan pesan Nabi Yuna sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam kama kharajahu Abu Nuaim fil hilyah dari sahabat Abu Umamah radhiyallahu anhu واخرجه الإمام ابن ماجه dari sahabat Abu Darda radhiyallahu anhu qala an-nabiy alaihi salatu wassalam inna ruhal qudusi nabatha fi raw'i wa anna innahu lan tamuta nafsun hatta tastakmila rizqaha wattaqullaha wa ajmilu fi talabi fa innahu la yunalu ma indallah illa bi kata nabiyuna alaihi salatu alaihi salatu wassalam sesungguhnya malaikat jibril datang kemudian menyampaikan ke dalam hatiku ke dalam dadaku ke dalam pikiranku yaitu tiadalah jiwa akan dipanggil oleh Allah jalla meninggal kecuali tatkala rezekinya itu telah sempurna. Tiadalah jiwa akan dipanggil oleh Allah Rabbuna Subhanahu menghadap Allah Subhanahu wa taala kecuali apabila rezekinya itu telah sempurna. Maka Nabi Yuna berpesan alaihi salatu wassalam, "Wattaqullaha wa ajmilu fit talabi." Bertakwalah kalian kepada Allah dan perbaguslah langkah dan usaha anda dalam mencari rezekinya Allah Jalla subhanahu wa ta'ala kemudian Nabi Yuna alaihi salatu wassalam mengatakan karena tidak akan diperoleh dan didapatkan segala apa yang ada di sisi Allah Jalla fi'ula illa bi kecuali dengan mentaati Allah Subhanahu wa taala tidak akan didapatkan tidak akan diperoleh segala apa yang ada di sisi Allah Jalla Subhanahu illa bi kecuali dengan mentaati Allah Subhanahu wa taala maka jangan barakallahu fikum kita merasa kecil hati tatkala kita berjalan di atas ketaatan, lalu kemudian Allah membiarkan dan menyia-nyiakan kita. Tidak rahimani wa rahimakumullah. Dan jangan barakallahu fikum menjadi berbesar jiwa dan hati di saat Anda mencari dari jalur yang tidak dihalalkan oleh Allah Jalla subhanahu wa ta'ala. Rahimani wa rahimakumullah. Maka dari sini barakallahu fikum saya mengingatkan diri saya sendiri dan segenap saudara kami kaum muslimin dan muslimat bahwa jangan sekali-kali kita lepas dari Allah Rabbuna Subhanahu dalam kondisi Fatimah radhiyallahu anha datang kepada sang bapa untuk kemudian mengajukan kebutuhannya butuh yang akan bisa membantu dalam kehidupan rumah tangganya yang istilahkan barakallahu fikum khadim pembantu rahimani wa rahimakumullah lelah dan capek Fatimah membantu sang suami mengadon mempersiapkan makanan buat tunggangan sang suami dalam berperang di jalan Allah dia yang mengambil air, lelah rasanya dan capek derita yang ditimpa oleh jasad ini sendiri. Mengadu, mengeluh kepada Nabi Yunus alaihi salatu wassalam. Akan butuhnya, akan hajatnya terhadap seorang pembantu yang akan berkhidmat dan melonggarkan barakallahu fikum pekerjaannya dengarkan bimbingan Nabi Yunus sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nabiyuna memberitahukan akan doa dan amalan yang jikalau dia tidur mengamalkan amalan itu akan hilang rasa lelah dan capeknya. Kira-kira amalan apa yang dibimbingkan oleh Nabi Yuna alaihi salatu wassalam? Tidak ada amalan kecuali barakallahu fikum bentuk kedekatan dia kepada Allah jalla subhanahu wa taala berzikir bertakbir kepada Allah 34 kali bertahmid 33 kali dan bertasbih 33 kali sampai al-imam ibnu al-qayyim Dia akan hilang dari kecapean. Kata Imam Ibnul Qayyim rahimahullah. Mengomentari apa yang itu merupakan bimbingan Nabi Yunus sallallahu alaihi wa alihi wasallam terhadap barakallahu fikum sang putri Fatimah radhiyallahu anha. Maka rahimani wa rahimakum. Ingat kepada Allah ketika Anda mengalami kelemahan di dalam dakwah ilallahi fi ulah mintalah kepada Allah kemampuan dan kekuatan karena dialah yang akan memberikan rezeki, kemampuan dan kekuatan di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di saat Anda lelah dalam berkhidmat kepada anak dan istri, minta tolong kepada Allah. Begitu juga sang istri, di saat lelah dan capek berkhidmat di dalam ketaatan dia kepada Allah dan menjalankan ketaatan di hadapan suaminya, maka barakallahu fikum minta kepada Allah Jalla subhanahu wa ta'ala kemudahan dan keringanan kesimpulannya barakallahu fikum bahwa tiadalah kita akan bisa melindungi, menjaga, mempertahankan dan selalu mengoreksi langkah di atas manhajul anbiya wa rusul kecuali padanya harus bantuan adanya bantuan dari Allah Rabbuna subhanahu Inilah yang kita senantiasa meminta darinya. Meminta keberkahan di dalam hidup. Dari Allahu Jalla Subhanahu Wa Ta'ala. Kalau langkah-langkah kita ini terarah ke arah demikian. Yang berat problematika hidup akan menjadi ringan. yang sulit problem ini akan menjadi mudah barakallahu fikum yang jauh akan menjadi dekat hafidhani wa hafidhakumullah jami'an di saat kita memikulnya bersama yang memberikan kita hidayah di atasnya yaitu Allahu Rabbuna Jalla Subhanahu wa taala maka segenap saudara kami kaum muslimin Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita di dalam banyak ayat Al-Quran dan melalui lisan Yuna alaihi salatu wassalam Allah menampilkan sosok-sosok orang yang akan bisa menjadi suri tauladan di dalam hidup ini dengan melalui peristiwa-peristiwa yang amat sangat dahsyat dan mengerikan mereka telah berhasil untuk menghadapinya mereka telah lulus di dalam memikulnya Allahu Jalla bercerita di dalam Al-Quranul Karim tentang bagaimana perjalanan para nabi dan rasul keberhasilan mereka. Bagaimana langkah-langkah lawan para nabi dan rasul untuk kemudian memadamkan cahaya Allah Rabbuna Subhanah. Semuanya itu Allah perlihatkan kepada kita. Dan Allahu Jalla wa'ala abadikan perjalanan hidup mereka agar kita bisa menjadikannya suri tauladan dan contoh rahimani wa rahimakumullah. Coba lihat di saat Anda mendapatkan ujian dan cobaan, ternyata lihat ke belakang. Ada yang lebih besar ujian dan cobaannya menimpa mereka. Kok mereka bisa lulus? Kok mereka bisa berhasil? Maka kita lalu mengejar apa rahasia keberhasilan mereka menghadapi ujian dan cobaan tersebut. Barakallahu fikum. Setelah kemudian Allah mengutip di dalam Al-Quranul Karim. Dan Nabi Yuna alaihi salatu wassalam menyebutkan di dalam din imam-imamnya para di dalam agama ini yang mereka telah mendapatkan ujian dan cobaan di dalam hidup tatkala mereka berjalan di atas hidayah Allahu Jalla wa ala ini mereka siap memikulnya mereka telah berhasil menanggungnya mereka telah lulus dari ujian-ujian tersebut barakallahu fikum untuk kemudian kita belajar tentang kok mereka bisa lulus di dalam ujian. Sementara ujian yang kita derita, yang kita dapatkan belum sebanding dengan ujian dan cobaan yang mereka telah berlalu dengannya. Barakallahu fikum. Rahimani wa rahimakumullah. Mungkin ini yang kemudian menjadi tema tentang bagaimana kita belajar dan untuk mengerti perjalanan a'immatu hadzal din imam-imamnya para agama ini. Bagaimana mereka setelah mendapatkan nikmat yang agung dan besar ini, bagaimana apa yang mereka lakukan, apa yang mereka perbuat, apa yang mereka kerjakan di dalam mempertahankan nikmat yang agung dan besar itu. Ya. Thank you. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Generasi para sahabat Nabi telah berlalu. Sejarah bercerita tentang ujian dan cobaan serta derita yang mereka alami. Allahu Jalla wa ala telah menghibur banyak di dalam ayat Al-Qur'anul Karim. Di antaranya hiburan Allahu Jalla wa ala kepada mereka Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan am hasibtum an tadkhulul jannata walamma ya'tikum mathalul ladina khalaw min qablikum massathumul ba'sa'u wa dharrau wa zulzilu hatta yaqula ar-rasul walladina amanu ma'a mata nasrullah ala inna nasrullahi qarib Allah mengarahkan pertama kali kepada generasi pertama umat ini. Am hasibatum apakah kalian menyangka dan menduga kalian itu akan masuk ke dalam surga? Am hasibtum an tadkhulul jannata walamma ya'tikum mathalul ladina khalau min qablikum massatuhumul ba'sa wa dharra Apakah kalian akan menyangka dan menduga, mengira kalau kalian itu akan masuk ke dalam surga? Sementara belum diujikan kepada kalian ujian-ujian yang telah berlalu menimpa suatu kaum diuji dengan sakit diuji dengan kengerian diuji dengan kegoncangan di dalam medan perang ngeri Sampai karena ketakutan dan kengerian di medan laga dan peperangan. Sampai kengerian itu akan mencekik leher-leher mereka. Mereka berkata dengan para nabi dan rasul atau rasul dan juga orang yang beriman ikut mengatakan mata nasrullah kapan datangnya pertolongan Allah Kalimat ini bukan karena ragu-ragu mereka akan datangnya pertolongan Allah, bukan karena keraguan mereka akan datangnya bantuan dari Allah Rabbuna Subhanahu, namun karena ketakutan dan kengerian yang mencikik ulku mereka, leher-leher mereka dalam perang barakallahu fikum menyesakkan dada dan jiwa mereka sampai keluar kata-kata itu barakallahu fikum. Allah memberikan jawaban, ketahuilah bahwa pertolongan Allah itu adalah dekat. Allah subhanahu wa ta'ala menghibur mereka barakallahu fikum. Nah sekarang, kita yang telah mendapatkan hidayah dan hadiah dari Allah Rabbuna Jalla Subhanahu. Sudahkah kita merasakan ujian dan cobaan menimpa sebagaimana telah menimpa generasi dulu untuk kita menimbang memang maha adil Allah Allah menimpakan ujian dan cobaan sesuai dengan kadar iman dan agama kita barakallahu fikum kalau sekiranya kita diturunkan ujian dan cobaan dengan kadar iman dan agama kita sekarang ini sebagaimana ujian dan cobaan kaum yang telah berlalu kita mungkin dengan jujur tidak ada yang sanggup untuk berjalan di atas jalan ini barakallahu fikum tapi jikalau kita ingin masuk ke dalam surga telah berlalu dan berjalan mereka-mereka yang telah dicatat menjadi penghuninya. Ternyata penuh dengan ujian dan cobaan di dalam hidup barakallahu fikum. Sehingga seorang mukmin dia harus bergembira dan bersabar jikalau ada ujian dan cobaan menimpanya. Bukankah dalam cerita Al-Qab bin Abi Rabah Rawahul Bukhari wa Muslim Ibnu Abbas berkata kepada beliau, "Ala urikam ra'atan min ahlil jannah?" Maukah aku perlihatkan kepada Anda, kata Abdullah Ibnu Abbas kepada Atha bin Abi Rabah, "Maukah aku diperlihatkan kepada engkau wanita penghuni surga?" Atha bin Abi Rabah mengatakan, "Kala aina?" Iya, Lalu kemudian Abdullah ibnu Abbas mengatakan, "Hadhil mar'atu sauda atatin Nabi alaihi salatu wassalam." Ini wanita yang hitam ini sempat mendatangi Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam lalu dia berkata inni usra'u wa inni atakashafu saya orang yang ditimpa oleh penyakit ayan dan saya sering terbuka auratnya fad'ullaha li doakanlah kebaikan buat saya apa kata Nabi Yuna alaihi salatu wassalam Nabi Yuna memberikan tawaran kepada wanita ini in sabarti falakil jannah kalau anda mau bersabar menerima derita ini, maka bagi Anda adalah surga. Wanita itu lebih baik bersabar menanggung derita, namun dibayar dengan surganya Allah, Rabbuna Jalla Subhanahu wa Ta'ala. Hafidhani wa hafidakumullahu jami'an. Maka dari ayat yang kita bacakan tadi dalam surat Al-Baqarah, Allah Subhanahu wa taala menghibur para sahabatnya bahwa salah satu usaha yang dilakukan atau perkara yang melalui maka sekali lagi kita belajar dari perjalanan mereka-mereka yang telah berhasil untuk menuju keberhasilan adalah pendidikan yang agung dan mulia. Wallahu ta'ala a'lam bis Mungkin ini yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Dan insya Allah kita melangsungkan pada waktu yang telah disebutkan. Tafadhalu barakallahu fikum subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.